Terakhir kita bahas adalah nukilan ucapan Ghazali. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan kesalahannya. Berbicara tentang ilmu kalam. Yang kemudian beliau menyimpulkan bahwa ilmu kalam tidak tercerah secara mutlak dan tidak terpuji secara mutlak. Ya. Tetapi dilihat apakah dia mencocoki Quran dan Sunnah, muafiqan sesuai dengan Quran dan Sunnah maka dia diterima. Bagus-bagus saja. Tetapi kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bahkan membuat kaedah-kaedah yang bertentangan dengan kaedah Quran dan Sunnah, maka yang inilah yang dikatakan hukum terhadap ilmu kalam dan politik. Kalau begini boleh, kalau begitu haram. Sehingga kita ambil ucapan-ucapan yang mencerca ilmu kalam dari para imam-imam, yakni ilmu kalam yang begini, yang menentang Quran dan Sunnah, yang menolak Quran dan Sunnah dengan kaidah-kaidah ilmu kalam tersebut. Sedangkan mereka menyatakan boleh adalah orang-orang para ulama yang menyatakan kalau hanya mengatur pembicaraan supaya bisa menjelaskan dengan benar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah dan tidak menentang Quran dan Sunnah maka ini perkara yang mubah berarti kalamu mitlihi ucapan yang seperti ini merupakan hujjatun balighah hujjah yang qawiyah wasalafu lam yakrahuhu li mujarradi kaunihi istilahan jadida dan para salaf tidak membenci ilmu kalam ini hanya karena itu adalah istilah baru atau ala ma'an ma'anin sahihah. Bukan hanya karena itu istilah baru, ilmu kalam eh, baru jelek. Bukan, bukan hanya karena itu. Kalau ala ma'anin sahihah, kalau mengandung makna yang sahih, walaupun istilahnya istilah baru, tetapi kalau maksudnya maksud yang benar, maksud yang disebut atau yang ada pada Quran dan Sunnah, tidak masalah. Berarti hanya perbedaan istilah. Kalau perbedaan istilah, kata para ulama la musyahat fil istilah. Tidak ada pertentangan dalam masalah istilah. Tidak perlu ribut kita kalau masalah perbedaan istilah. Sehingga seperti ilmu mustalah hadis itu kan istilah. Apakah di zaman sahabat ada? Kata Abu Bakar, saya mau belajar mustalah hadis, misalnya. Gitu. Ada nggak itu? Tidak Berarti istilah baru muhdasah, kullu bid'atin kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Apakah kita katakan seperti itu? Tidak. Karena kalimat mustalah, mustalah hadis adalah istilahnya baru, tapi yang dimaksud adalah apa yang sudah dipakai oleh para sahabat. Contoh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika datang orang kafir menyatakan, "Lihat bukti kalau dia itu gila. Sekarang dia mengatakan tentang dia pergi ke Baitul Maqdis selama satu semalam." Apa enggak gila dia? Kata Abu Bakar, apakah betul dia berkata? Kalau betul, aku percaya walaupun lebih daripada itu. Kalimat pertama, apa betul? Ini adalah ngoreksi rawi. Karena rawi yang membicarakannya adalah kafir. Tidak percaya dia dengan riwayat dari orang kafir. Maka Abu Bakar datang. Mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, coba ceritakan pada kami. Bagaimana betul Maksud? Setelah diceritakan, engkau benar. Dan aku beriman kepada dan berita yang kau beritakan. Apa itu? sangat ahli. Tadi berita dari orang kafir, nggak diterima. Cari berita yang lebih ahli, yaitu langsung kepada sumbernya, pada Rasulullah SAW. Itu ada di Musalal al atau tidak ada? Ada. Berarti dibukukan saja terakhir itu. Tetapi kaidah-kaidah sudah ada di zaman salaf. Baik. Masalah ilmu kalam. Apakah dicerca hanya karena istilahnya yang baru? Wah oh, ini istilah baru, ilmu baru, ilmu kalam maka dia bid'ah muhdatsah. Bukan. Kalau maknanya makna sahih akan diterima walaupun istilahnya istilah baru. Tetapi kalau istilahan jadi dan ala yang sahihah, kalau istilah baru tapi atas makna-makna yang sahihah, kalau istilah ala al-fadil ulumi sahihah, seperti istilah-istilah pada lafat-lafat ilmu yang benar ilmu musalah hadis, ilmu usul fikih. Ya. Ada nggak di zaman sahabat? Tidak oh, ada kalau istilah itu nggak ada. Tetapi apa yang dibahasnya ada dalam ucapan para salaf, para sahabat. Radwanullah alaihim ajma'in. ولا al أيضا wal mahajjah li ahli al الباطل dan juga ilmu kalam bukan dicerca karena menunjukkan ilmu itu untuk menerangkan kebenaran dan untuk membantah kebatilan. Bukan dicercakan lagi. Perhatikan ikhwan ibn a'azakumullah. Dengan apa yang kita bahas kemarin berarti para ahlul hadis ketika mencerca ilmu kalam. Bukan karena makna istilahnya saja yang baru. Tetapi karena kandungannya bertentang dengan Quran dan Sunnah. Kalau istilahnya baru, tapi maknanya sahih, diterima. Seperti ilmu-ilmu tadi ilmu usul ilmu musalah hadis, ilmu apa lagi? Yang dulu istilah itu nggak ada, tetapi sekarang ada. Termasuk ilmu nahu. Sehingga para salaf tidak mencerca ilmu kalam karena istilahnya yang baru, bukan. Yang kedua, bukan pula menentangnya karena ilmu kalam itu untuk menerangkan kebenaran, untuk membantah kebatilan. Bukan karena itu. Kalau ilmu kalam itu maknanya seperti itu, ya tidak tercela. Kalau, kalau ilmu kalam maknanya adalah retorika untuk menyampaikan kebenaran dan untuk membantah kebatilan-kebatilan. Biasanya orang yang pandai menerangkan dan pandai membantah dengan betul-betul hujah-hujah yang kata'iyah. Ini adalah orang yang memang pandai berbicara. Orang yang pandai ilmu kalam. Tapi ilmu kalam dalam artian yang terpuji. Balkarihuhu tetapi para salaf Karihuhu listimalihi ala umurin kadhibah. Mereka membencinya. Mereka menentang ilmu kalam. Karena istimalihi. Karena mengandung di dalamnya umurun kadhibah. Mengandung perkara-perkara yang dusta. Wa mukhalafah lil haq. Dan menentang kebenaran. Wa min dhalika mukhalafatuha lil kitabi wa sunnah. Di antaranya kedustaan yang ada pada mereka dan menyelisih kebenaran adalah bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ilmu kalam dipakai oleh mereka dengan kaidah-kaidah ilmu kalam menentang ayat. Ini ayat tidak masuk akal. Maka harus ditakwilkan. Ini hadis tidak bisa diterima. Walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya dhaif katanya. Kok bisa? Sanadnya sahih, matanya dhaif. Iya, karena matanya isinya bertentangan dengan akal. Kita tidak bisa terima. Hadis sahih kalau sanadnya sahih dan isinya sesuai dengan akal. Ini yang dikatakan dengan ilmu yang batil, ilmu yang tercela, ilmu kalam, ilmu mantik yang dipakai untuk menentang Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang menyebabkan para salaf mencerca ilmu kalam, di samping penyelisihan terhadap kitab dan sunnah, juga ma fihi min ulumin sahihah, wa qad wa'aru tariqa ila tafsiliha yang menyebabkan para salaf benci terhadap ilmu kalam, menentang ilmu kalam, di samping karena penentangannya terhadap Quran dan Sunnah, juga karena ilmu tersebut ada perkara di dalamnya yang benar, sahih, tetapi jalannya berputar-putar. Ini Kenapa dibenci? Ya karena ngapain berputar-putar kalau ada jalan singkat, jalan pintas. Kenapa kita bingung? Dalam keadaan ada jalan yang langsung. Allah, Allah, Rasul. Langsung menyatakan kebenaran, kebenaran. Ilmu kalam membahas kebenaran yang sama. Tetapi jalannya begini. Jadi nah, kalau bilang aja ini kuping selesai. Ini enggak, kuping yang ini ini Nih kuping. Terputar ke sana kemari. Contoh buku Syekh Nadim Al-Jisr. Nadim Al-Jisr punya buku. Judulnya Kisah Mencari Tuhan. Kebetulan saya pernah baca dulu. Waktu masih belum mengerti itu buku apa. Dan belum mengerti manhaj. Masih demikian keadaannya semua buku dibaca. Itu buku isinya adalah cerita tentang mempelajari alam semesta. Yang membuktikan tentang keberadaan Allah SWT. Sepintas Benar. Karena Allah Subhanahu wa dalam Quran menyatakan yang turuna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah kalian melihat unta bagaimana diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at? Dan langit bagaimana ditinggikan? Wal jibal kaifa nusibat? Dan gunung-gunung bagaimana dipancangkan? Dan bumi kaifa sutihat? Bagaimana dihamparkan? Ini perintah untuk mempelajari alam semesta untuk menyatakan bahwasanya Allah Maha Pencipta alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai yang pantas untuk kita ibadahi dan kita beribadah kepadanya. Tetapi di buku itu cerita macam-macam contoh dari A sampai Z. Kalau ada sebuah pabrik, pabrik huruf. Ini yang masih saya ingat. Pabrik huruf mencetak sekian huruf tiba-tiba meledak dan berserakan huruf-hurufnya. Di antara huruf itu ada membentuk kalimat. Mungkin atau enggak mungkin? Membentuk kata maksudnya. Mungkin. Ya kecil kemungkinan tapi ada. Ternyata ada yang membentuk kalimat sempurna. Bukan hanya kata. Si fulan pergi ke sini begitu. Atau si fulan dalam keadaan begini. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin tapi kecil sekali kemungkinannya. Baik, kalau ternyata ketika meledak tersusun kata-kata tadi huruf-huruf tadi menjadi satu cerita yang lengkap selesai berbab-bab. Mungkin? Hampir-hampir tidak mungkin. Demikian keadaan alam semesta. Tersusun dengan rapi, satu dengan lainnya terangkai. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Contoh kedua. Dia bawakan lagi pabrik jarum. Ini bertele-tele kalau Allah Ta'ala selesai. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, wa ila al-jibali kayfa sudihat, wa ila al-ardi kayfa sudihat." Masya Allah. Selesai. Iya ya. perlu sampai satu mencari Tuhan. Dari awal sampai ada ayat, ada hadis. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Kenapa? Karena menurut dia kita ingin mengenalkan ketuhanan pada orang yang belum Islam. Jadi kita ajak berpikir dengan akal. Kelamaan. Ya apa yang merupakan teori ringkasnya benar. Tetapi kita jawab, ada jalan yang lebih pintas, lebih ringkas, lebih mudah, dan tidak bahaya. Kenapa tidak bahaya? Karena kalau Allah, kalau Rasul. Tapi kalau kamu dengan permisalan-permisalan tadi, pabrik jarum kalau kemudian meledak dan kemudian jarum itu jatuh tertancap dan yang di atasnya jatuh lagi di atas jarum yang satu tadi dengan seimbang. Mungkin kecil kemungkinannya. Kalau ternyata dua jarum, tiga jarum, dan bagaimana kalau jutaan jarum dan kemudian dia seimbang satu dengan lainnya di atasnya? Mungkin terjadi dengan sendirinya? Mustahil, pasti ada penciptanya. Terus begitu. Cerita dengan akal-akalan sampai akhir kita. Ikhwan ibn muslimin yang saya hormati. Berarti di sini pertama karena penyelisihannya terhadap kitab dan sunnah. Yang kedua, adalah karena fihi padanya ada ulum sahihah ilmu yang benar fakat wa tariq tetapi jalannya dipersulit oleh mereka jadi bukan memberikan jalan yang mudah tapi jalannya dipersulit ila tahsiliha untuk mendapatkannya wa apalul kalama fi isbatiha dan mereka membuat panjang lebar pembicaraan untuk menetapkan perkara yang sudah ya diyakini oleh fitrah. Kata orang Jawa kesuwen. Orang semua sudah tahu. Rasulullah ketika datang kepada kaum jahiliyah, apa yang dikatakan? Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan kepada suatu apapun. Seluruh para anbiya diutus oleh Allah pada kaum-kaumnya dengan kalimat yang sama. Ani wa tanibut taut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah tagut. Langsung pada star pertama, adalah beribadalah kepada Allah dan jauhilah sesembahan yang lain. Artinya dianggap mereka sudah kenal apa yang namanya Allah, Al-Ma'bud, mereka sudah kenal. Karena itu fitrah. Sekafir-kafirnya orang pasti menyatakan bahwa alam ini ada penciptanya, iya kan? Sehingga jangan itu kepanjangan, langsung saja beribadalah pada Allah. Kalau mereka masih ragu, apa itu? Allah, nggak kenal, pura-pura nggak kenal. Kamu katakan seperti ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Rabbuna, Rabb kami wa Rabbukum. Allah adalah penguasa kita dan penguasa kamu. Yang menciptakan aku dan kalian. Yang mengatur seluruh alam semesta. Baru kita bahas masalah ilmu tersebut. Ibn a'azakumullah. Berarti kata para ulama, bahwa ilmu, ilmu kalam itu mundur selangkah dari dakwah para anbiya. Dakwah para anbiya itu dari mereka sudah tahu tentang Allah diajak untuk beribadah kepadanya dan jangan syirik. Tetapi ilmu kalam menyatakan sebentar. Jangan bahas beribadah pada Allah dulu. Kita mundur selangkah. Allah itu ada nggak sih? Nah, kita cari dulu. Kita cari Tuhan. Akhirnya bahas untuk mencari Tuhan. Berputar-putar dalam kitab-kitab yang sekian panjangnya. Ini atalul kalam. Bertele-tele. Memperpanjang kalimat-kalimat untuk menetapkan sesuatu yang sudah dipahami secara fitrah manusia secara umum. Fahuwa lahmu jamalin ghassid ala jabalin warin. Kalau begini, persis seperti dikatakan dalam pepatah Arab. Yang ini pernah disebutkan di dalam satu hadis hadis Aisyah dengan beberapa wanita-wanita yang membicarakan tentang suaminya masing-masing. Ada yang menggambarkan dengan gambaran itu. Yang istilahnya menjadi menjadi istilah yang dikenal oleh orang Arab sebagai pepatah. Lahmu ghassin ala jabalin wa'rin. Daging yang busuk di puncak gunung yang terjal. Mau dinaikin susah. Begitu dapat jelek lagi ini gambaran yang dicarinya kecil sedikit, tetapi jalannya sangat susah. Nah terus setelah susah panjang lebar panjang lebar berjilid-jilid kitab sampai dibahas definisi ada. Apakah ada dalam bukunya Muhammad Abdul? Apakah ada? Oh, ada dibahas. Ini mundur namanya bukan maju, bukan menyampaikan ilmu, tetapi anak-anak orang-orang diajak mundur selangkah untuk jangan mempercaya apa yang sudah diyakini secara fitrah, kita berpikir lagi. Suruh ngulang, kelas nol lagi. Ikhwanulina apakah ada? Ada adalah satu kalimat yang sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Apa itu maksudnya? Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kalau buku itu saya jadi baca. Baru halaman pertama, Paham maksudnya? Halaman kedua tutup nggak pernah baca sampai hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal judulnya, kitabnya Tauhid. Ilmu Tauhid, kitab Tauhid judul Muhammad Abu. Tapi dibahas dari mulai pertama pembahasan hakikat ada. Berarti dikatakan lahmu jamalin ghatin, daging unta yang jelek. Ala ra'si jabalin wa'arin, di puncak gunung yang terjan terjal. La sahlun fayurtaqa, la saminun fayuntaqa. Tidak gampang untuk dinaiki, dan tidak pula bagus dagingnya untuk dinikmati. Wa asan ma fahuwa fil Qur'ani asahu taqriran. Dan yang paling mendingnya, yang paling baiknya dari apa yang dikatakan oleh ilmu kalam, sudah ada dalam Al-Quran lebih simpel yang paling bagusnya dari mereka, dari ajaran dan prinsip-prinsip mereka itu, yang paling ringan, yang paling bagusnya sudah ada dalam Al-Qur'an lebih bagus. Lebih simple. Wa ahsana tafsiran, asahu taqriran, lebih sahih, lebih tepat pengungkapannya dan ahsan tafsiran dan lebih bagus tafsirnya. Falaisa indahum illa takalluf wa tatwil. Berarti tidaklah ahlul kalam membahas tadi kecuali hanya takalluf wa tatwil. Takalluf memberat-beratkan diri, tatwil bertele-tele. Padahal sudah ada dalam Quran. Ngapain wahai Nadim al Ngapain bikin buku setebal itu hanya berbicara masalah itu? Kesimpulannya belum kesimpulan la ilaha illallah belum. Sampai akhir kitab itu berarti Allah pencipta alam semesta titik. Lihat kan kebien kalau kata orang Jawa Timur. Dari dulu udah tahu kalau itu kok sampai panjang lebar ke sana kemari. Ternyata kesimpulannya yang sudah kita tahu sejak kecil bahwa pencipta langit dan bumi. Karena tanafus kama qal sebagaimana dikatakan Laula tanafus fid dunya lama wudi'at kutubut tanadur lal mughni walal umudu. Kalau saja bukan karena cari dunia, kalau saja bukan karena perlombaan persaingan cari dunia, niscaya nggak akan ditulis buku-buku filsafat, nggak akan ditulis buku-buku ilmu kalam, nggak akan, akan ditulis al-mudi wal al-umud. Apa maknanya? Maknanya mereka menulis buku-buku tadi hanya urusannya cari dunia. Supaya bukunya laku, kemudian dapat untung. Selesai. Sebab kalau dikatakan, oh ini lu bisa menambah ilmu. Ilmu yang mana? Bukan mengetahui bahwa Allah pencipta. Saya belum baca buku itu sudah tahu kalau Allah pencipta langit dan bumi? Iya toh? Kamu tanyakan semua masyarakat awam yang awam awam belum pernah baca buku itu, belum pernah ngaji. Tanya siapa pencipta langit dan bumi? Agama apapun akan menyatakan Tuhan. Sebagian mereka menyatakan Allah, sebagian mereka menyatakan Allah, kaum muslimin menyatakan Allah. Selesai. Ini dibahas panjang lebar, panjang lebar dijual bukunya dengan mahal. Karena jelas Kata penyair tadi, laulat tanafus fit dunia. Kalau bukan karena perlombaan cari dunia, bisa mereka nggak akan menulis buku-buku seperti itu. Yuhallilu nabi zamihin minhum 'aqdan. Wa wada'uhu zadatil 'aqdu, zadatil 'uqadu. Mereka melepaskan kata mereka, bizamihim, yani kata mereka. Kata mereka tetapi secara batil. Ini kalimat za'ama. Kalimat za'ama itu mengaku-ngaku tapi dengan dusta yuhalliluna bizamihim mereka melepas kata mereka dengan dusta melepas minhum aqdan melepas kesulitan-kesulitan melepaskan berbagai macam simpulan-simpulan kata mereka wabilladzi wada'uhu zadatil 'uqadu padahal dengan apa yang mereka tulis semakin ruwet simpulannya iya Pak ya iya perkara yang sederhana dibahas jadi rumit ya contohnya kalimat ada tadi dibahas hakikat ada. Kalimat ada adalah kalimat yang terus dibahas. Ini namanya membuat kata-kata yang jelas jadi tidak jelas. Yang tadinya kita sudah paham, ini ada, ini nggak ada. Sudah paham. Tetapi ketika dibahas oleh mereka, zadatil uqadu bertambah kuat simpulannya. Katanya ini buku yang akan melepaskan berbagai macam simpulan-simpulan dan kesulitan-kesulitan. Ternyata ketika dibaca, menambah rumit, menambah keras atau kuat simpulan-simpulannya. Qala dikatakan fahum yaz'umuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu asyubah syubah Mereka mengaku-ngaku pakai kalimat za'ama lagi. Maknanya mengaku-ngaku dengan batil. Fahum yaz'umuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu asyubah syubah mereka mengaku-ngaku bahwa mereka menolak dengan apa yang mereka tulis, dengan apa yang mereka susun, dengan kaedah-kaedah yang mereka gariskan. Kata mereka menolak subhat-subhat, membantah keraguan-keraguan. Katanya. Wal fadil alam. Ada pun orang yang memiliki keutamaan dan kecerdasan tahu. Anna syubah wa syukuk zadat Orang yang cerdas Orang yang fadil akan tahu dengan bahasa-bahasa mereka, dengan ilmu mantik, ilmu kalam mereka, justru zadat bidalik syubah syukuh. Justru bertambah ragu, bertambah bingung, bertambah syubhat, bertambah samar. Tidak menyelesaikan sama sekali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ada yang membahas takdir. Alhamdulillah. Minat dalal, kita berdua kepada Allah dari kesesatan. Membahas takdir bukan dengan kalau lo kalau Rasul. Sangat mengerikan. Semuanya dengan bahasa tadi. Bukankah, bukankah, bukankah. Coba kalau kita di pabrik. Pabrik lagi. Subhanallah. Bukunya kecil, tipis. Katanya, kalau kita di suatu pabrik, maka bos-bos itu tahu. Pimpinan pabrik itu bahwa jam sekian mereka akan berhenti bekerja. Jam sekian mereka akan kembali bekerja Kemudian nanti setelah ini akan hasilnya sekian. Dan kemudian akan begini akan itu sudah dipredisikan semua. Nah, itu takdir. Oh, aneh banget. Sangat berbeda kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan pasti dan semua apa yang belum terjadi. Kalau orang tadi hanya menebak, apakah kejadiannya benar seperti apa diketahui oleh bos tadi? Oh nanti akan istirahat akan ternyata ada yang tanggung, eh, istilahnya tanggung sudah istirahat masih kerja terus. Ada apa enggak ada? Ada. Salah dia. Kalau dengan selalu mereka memberikan pendekatan-pendekatan akal yang tadinya jelas jadi tidak jelas. Nyontohkan dari satu sisi mungkin tepat, sisi lain tidak tepat. Kalau dengan menyontohkan dengan akal itu begitu bahayanya. Satu sisi mirip, ya kayaknya benar sampai sisi itu. Artinya sudah tahu tetapi kalau Allah lebih tahu dari orang tadi, maka detail dengan rinci dan sebagainya. Tapi sisi lain, apakah kemudian orang tadi menyimpulkan pendengar-pendengarnya mengambil yang sisi yang kamu maksud? Bisa jadi mengambil sisi lain. Oh, berarti yang namanya takdir itu hanya tebakan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, subhanallah ya ma ya Maha Maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan. Karena kalimat tadi menggambarkan seakan-akan takdir adalah menebak. Ini bentar lagi mereka akan istirahat. Ini sebentar lagi akan mereka akan begini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan menebak. Allah Maha tahu dengan pasti jauh daun jatuh pada detik keberapa, tanggal berapa Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dan sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Nah, berarti bukan melepaskan syubhat, bukan membantah syubhat, tetapi menambah syubhat-syubhat. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم اليقين من كتاب الله وكلام رسوله dan tidak mungkin من المحال يعني مستحيل termasuk sesuatu yang mustahil kalau tidak didapatkan kesembuhan dengan Al-Quran mustahil tidak didapatkan bimbingan ilmu yang meyakinkan dengan Quran kitabullah dan ucapan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian didapatkan keyakinan tadi dari ilmu kalam. Wahaula ilmu tahayyirin. Dan mereka-mereka orang yang bingung. Ini mustahil. Al-Quran ini nggak bisa menatap ke dalam hati. Coba kalau kita tangan dengan akal. kini kini bukan bukankah, bukankah. Pasti akan yakin. Iya ya, ternyata benar. Sekarang saya yakin. Mungkinkah Quran tidak bisa meyakinkan, ternyata dengan ilmu kalam jadi yakin. Mungkin? Mustahil. Karena Al-Quran dan Sunnah Allah turunkan adalah untuk mendatangkan keyakinan. Maka Allah sebut dengan kalimat al-bayyinat. Keterangan-keterangan yang bayin, yang menerangkan dengan jelas, yang Allah katakan la syakka fihi. ada keraguan padanya. La miryata Tidak ada raiba fihi. La raiba Balil wajib an yaj'al ma qalahu Allah wa rasuluhu al asl. Maka yang wajib adalah menjadikan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai prinsip dasar, sebagai pokok. Wa yatadabbar ma'nahu wa yaqilu Dan kemudian mempelajari makna-maknanya dan memahaminya dengan akalnya. Wa ya'rif burhanahu wa dalilahu al-aqli wal khabari as-sam'i. Dan kemudian mengenalinya dengan bukti-bukti dan dalil-dalil secara akal dan berita-berita yang didengar dari qala Allah wa qala Rasul. Tapi ayat qala Allah, qala Rasul pasti benar. Maka ketika dipahami, akal akan menyatakan ini benar. Itu fungsinya akal. Akal melihat ini benar. Wa ya'rif dalalatahu ala hada wa hada. Dan akal tahu apa yang dimaksud oleh ayat ini ke sana, apa yang dimaksud dengan ayat ini ke sini. Seperti contoh saja. Kalau Allah katakan tidaklah, tidakkah kalian melihat unta yang diciptakan? Bagaimana unta diciptakan? Tidakkah kalian melihat bagaimana langit ditinggikan? Dipaham atau tidak dari mahal oleh akal? Dipaham. Artinya betapa hebat ciptaan Allah Subhanahu Langit, gunung-gunung, bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya membuktikan kebesaran Allah. Itu akan pemaham. Cukup. Sehingga akal bukan tidak digunakan, dipakai. Tetapi dibimbing dengan Al-Quran. Dibimbing dengan dalil-dalil. Bukan untuk menentang Al-Quran. ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة setelah Al-Quran dan Sunnah sebagai pokok, maka ucapan-ucapan manusia yang kadang mencocoki, kadang tidak mencocoki. kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Maka itulah yang mutasyabihah. Itu yang samar-samar. Kita pegang yang pokok dan yang mutasyabihah kita hindari dan kita mengambil yang pasti. Fayuqalu li ashabiha. Maka dikatakan kepada para pelaku-pelakunya, ini para ahlul kalam. Hadhil alfa tahtamil kada wa kada. Ucapanmu ini mengandung kemungkinan ini dan itu. Fa'in aradu biha ma yuwafiqu khabarir rasul qubit. Kalau yang dimaksud oleh mereka adalah apa yang mencocoki berita dari Rasul, diterima. Tetapi wa in aradu, kalau ternyata mereka menginginkan biha, ma yukhalifu, ternyata mereka menginginkan yang menyelisihinya, menyelisihi Quran wa sunnah, rudda, ditolak. Wa hadha mithlu lafaz murakkab seperti lafat-lafat yang mereka bikin seperti lafat jisim, lafat murakkab, lafat tahayyuz, lafat jauhar. Ini lafat-lafat yang dipakai oleh ahli kalam. Yang namanya makhluk-makhluk itu, kata mereka ini, ada jisim, ada jirim, dan ada jisim dan jirim. Kalau manusia, eh, kalau batu-batu itu jisim, tapi nggak punya jirim. Kalau malaikat-malaikat dan jin itu jirim nggak punya jisim. Kalau manusia punya jirim, punya jisim. Ada jasad yang ini terlihat ini namanya jisim dan rohnya dikatakan jirim. Kemudian mereka berkata lagi. Lihat, lankannya mereka. Setelah kaidah itu mereka tetapkan, maka Allah ini jisim apa jirim? Mulai dibahas. Bagaimana? Khairuddin eh. azakumullah mereka sebagian menentang. Allah tidak dikatakan jisim sama sekali, kata mereka. Berarti mereka nggak bisa menjawab. Dibahas berbagai macam yang tidak perlu dibahas. Sampai ketika kita baca Quran, Yadullahi fawqa aidihim Tangan Allah di atas tangan mereka. Kata mereka, loh berarti kamu menganggap Allah jisim. Ada tangannya. Nah kalau Allah jisim kenapa? Nah, tapi kaidah kaidah itu kaidah siapa? Saya tanya pada kalian wahai ahlul kalam, kalimat jisim itu mada turiduna biha? Kalimat jisim itu apa yang kalian maksudkan dengannya? Apa yang dimaksud? Kalamukum, ucapan kalian jisim itu mengandung ihtimala, mengandung sekian kemungkinan. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu maksudnya. Kalau yang kalian maksudkan adalah Allah Subhanahu wa tidak seperti makhluk, yang berjisim ini? Iya. Kita katakan amanna. Kami beriman bahwa Allah tidak sama dengan benda-benda makhluk-makhluk ini. Tidak seperti badan-badan kita. Tapi yang kalian maksud kalau maknanya menentang Al-Quran, ayat ini berarti bukan tangan, ayat ini berarti bukan mata, ayat ini berarti bukan, dan semua ayat itu kan ditentang seluruhnya. Berarti ini kamu mengucapkan kalimat batil. Hati-hati. Makanya para ulama menyatakan kalau ahlul kalam mengajak debat, jangan mau. Jangan mau. Karena selalu ucapan mereka mengandung dua kemungkinan atau tiga atau empat. Kamu mengira kemungkinannya kemungkinan yang benar, ternyata yang mereka maksudkan kemungkinan yang salah. Sehingga kalau ditanya oleh mereka, kalau debat tidak mau. Tapi kalau ternyata mereka langsung berbicaranya. Apa Allah itu jisim atau bukan? Bagaimana jawabnya? Hati-hati. Jangan jawab secara mutlak dengan nafi wala isbat. Jangan ditetapkan dengan mutlak. Jangan pula ditolak dengan mutlak harus dengan kalimat yang tadi diajarkan oleh beliau rahimahullah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Mada turiduna bidalik. Harus dikatakan seperti itu. Yang kamu masuk di sini itu apa? Kalau begini, iya. Kalau begitu, tidak. Bit dengan rincian. Kalau maknanya begini, sebagaimana Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan tangan kanannya, maka kami beriman mau kalian katakan jisim, mau kalian katakan apa, pokoknya Allah berfirman. Ya bahwa samawat matwiyatun biyamini digenggam dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Awal ardu qabdatuhu biyamini, bumi digenggam dengan tangan kanannya dan langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan lainnya. Alhamdulillah. Ini Al-Qur'an kita terima. Kalau di itu maksudnya itu, iya. Tapi kalau kalian anggap di situ maksudnya seperti makhluk, tidak. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tangannya tidak sama dengan tangan makhluknya, maka tentunya apa yang dilakukannya dari afalnya, menggenggam dan sebagainya tidak sama pula dengan yang ada pada makhluknya. Ikhwan yang saya hormati. Demikian. Contoh lainnya kalimat murakkab, tersusun. Ya, ini bukan zat yang apa istilah mereka? Wungkul satu kesatuan utuh atau yang tersusun dari ini, ini dan ini dan itu. Dibahas oleh mereka. Bagaimana kita menjawabnya? Menerima atau tidak menerima? Murakab atau gairu murakab? Astagfirullahaladzim. Kalian berbicara tentang Allah dengan istilah yang kalian bikin. Ya. Kalian bikin istilah itu tentang makhluk. Maka pakai untuk makhluk. Jangan dipakai untuk mengukur Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian bertanya tentang Allah murakab atau gairu murakab, katakan. Fihi tafsir. Apa yang kalian maksud dengan takib? Kalau yang kalian maksud begini, begini, begini seperti makhluk, tidak. Tetapi kalau maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki ini memiliki itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah aman nabi karena disebutkan dalam Quran. Harus dengan tafsir. Jangan menolak dengan secara keseluruhan, jangan menerima secara keseluruhan karena mereka adalah orang-orang yang memang ahli ngomong eh, sehingga pakai kalimat yang menipu. Dikira maknanya ke sana, padahal maksudnya ke sini. Demikian pula tahayyuz wal jauhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.